بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بابا بابا ابو ابو جماعة رحمكم الله Dalam kesempatan ini seperti yang tadi disebut oleh pembawa acara, kita melakukan renungan bersama-sama dalam rangka melepas dan membekali bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Sekaligus untuk kita yang insya Allah juga mendapat giliran di tahun-tahun yang akan datang. Yang pertama, tadi ayatnya sudah dibacakan. Walillah 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Persiapan yang pertama adalah persiapan iman dalam formulasi, dalam rumusan lillahi ta'ala. Jadi dari sekarang, lillahi ta'ala. Supaya amal kita itu menjadi amal yang saleh. Supaya haji kita insya Allah menjadi haji yang mabrur. Kita haji tidak ikut-ikutan Bu ya. Bukan ikut-ikutan, bukan karena pengen rame-rame, bukan karena kelebihan rezeki, tapi karena kita sadar bahwa ini adalah rukun Islam. Kita ingin membangun keislaman kita berdiri di atas tiang yang sempurna. Lima. Oleh sebab itu harus lillahi ta'ala. La linnas bukan karena orang, tapi semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah itu rumusannya adalah talbiyah ya. Dah hafal Bapak Ibu ya talbiyah ya. Nanti coba deh. Kalau sudah memakai pakaian ihram, rumuskan, segarkan di dalam hati dan pikiran kita talbiyah itu banyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik ya Allah. Kalimat labbaik itu adalah jawaban yang sangat sopan. Kalau naam, bahasa Arabnya enggak begitu sopan ya. Tapi kalau labbaik, itu adalah jawaban yang sangat sopan dan sangat hormat. Maka itu bunyi talbiah kita karena itu menjawab panggilan Allah berbunyi labbaik Allahumma labbaik. Lillahi taala diformulasikan selanjutnya labbaik la syarika lak labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Saya seorang hambamu. Memenuhi panggilanmu melaksanakan kewajibanku kepadamu. Segitulah niatnya. Itu niat yang utama. Kemudian lillah ta'ala itu nanti akan kita perkuat pada waktu kita melakukan tawaf Tawaf pertama kan umroh ya. Kalau yang umroh dulu ya. Pada waktu tawaf itu kita mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Salah satu zikir inti yang dibaca di dalam tawaf itu adalah seperti zikir kita habis salat ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير berkeliling kita setelah kita angkat tangan ke arah Hajar Aswad kita mulai jalan La ilaha illallah. Masih lillahi ta'ala tadi. Tindak lanjut daripada lillahi ta'ala. Entah berapa kali nanti kita ketemu. Sat keliling. Sampai ke rukun Yamani. pojok sini pojok Hajar Aswad, pojok sini Rukun Yamani. Di belakang kan hajar Ismail lengkungan Ismail. Jangan masuk Hijir Ismail kalau tawab ya. Tidak dihitung. Karena itu rumahnya Nabi Ismail di luar, mesti di luar lengkungan itu. Sampai pada La ilaha illallah dan la syarikalah. Sampai ke pojok Rukun Yamani maka kita berdoa. Doa itu adalah pernyataan tauhid kita, pernyataan harapan kita, pernyataan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya dapat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walaupun di situ nanti rame benar orang, ada yang nyikut kita dan sebagainya dan sebagainya. Tapi niat kita tadi ini ibadah lillahi ta'ala. Jangan marah. Ya. Andai kata ada yang injek kaki kita jangan marah. Niatkan di dalam hati aku maafkan kamu. Kalau ada yang nabrak, Ya istighfar saja astagfirullah. Hilangkan rasa marah. So tadi kan faman hajjal baita fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau bisa jangan bertengkar. Kalau bisa jangan marah. Pemaaf gitu ya. Karena ini betul-betul lillahi ta'ala. Saya bilang kepada kawan-kawan, itu kan suka macam-macam ya kaum muslimin dari berbagai negara. Kalau yang dari Afrika sukanya kayak anak Tanjung Priok waktu musim ada Jakarta Fair dulu. Waktu masih di Tamrin. Anak-anak Priok kan suka bikin barisan. Dia lari-lari <laughs> nabrakin orang. Nah kira-kira begitulah. Ada sebagian teman-teman kita dari negara yang lain kelakuannya begitu. Alasannya apa? Tawaf itu kan harus berlari-lari kecil. Begitu kan? Memang betul, <laughs> ya, betul alasannya itu. Tawaf harus berlari-lari kecil. Tidak jalan begini aja, lenggang. Bukan, memang harus berlari lari kecil, aslinya begitu. Maka itu dia tabrak-tabrak semua yang ada di depannya. Kalian itu nggak benar katanya, karena nggak berlari lari kecil. <laughs> Nah, yang begitu itu mesti disabari betul. ya Sabar. Kita doakan supaya dia sukses beribadah kita juga berdoa supaya kita sukses beribadah. Fisafari yazharu ma'adina syakhas. Kata pepatah Arab. Dalam perjalanan haji ini nanti akan kelihatan itu orang. Ibarat perhiasan, emas bahannya orang itu, atau perak, atau besi, atau tembaga bahannya. Akan kelihatan di situ. Ya. Pribadi orang, luhurnya seseorang, kelihatan di situ. Jadi lillahi ta'ala. Sampai dengan tawaf itu tetap lillahi ta'ala. Sampai dengan berdoa itu tetap lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala berikutnya adalah tawadu kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Kita kaya punya duit, kita pinter, kita dan sebagainya. Hilangkan semua itu. Hilangkan semua itu. Sebab di situ tidak boleh ada takabur. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan, salah satu sebab orang akan masuk neraka di akhirat kelak adalah takabur. Di kesempatan haji itu, kita jangan sekali ada takabur. Meskipun dalam waktu yang tidak lama di situ, tapi hilangkan takabur ini kepada Allah. Takabur kepada Allah ya. Istilah takabur aslinya itu sombong kepada Allah. Tapi kalau sombong kepada manusia namanya fakhur di dalam Al-Qur'an. Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Itu sombong kepada manusia. Sombong kepada Allah namanya takabur. Takabur itu yang akan mengakibatkan masuk neraka. Oleh sebab itu pada haji ini harus dihilangkan. Tadi Pak Ketua sudah bilang. Supaya tidak takabur ya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatanku ya Allah. Kecuali kekuatan pemberianmu. Tidak ada apa-apanya aku ini ya Allah. Aku mohon pertolonganmu. Aku mohon jalan darimu. Aku mohon kesempatan dan kemudahan darimu. Itu saja. Apakah di Arafah nanti, apakah di Mina, apakah di di Masjidil Haram, di Ka'bah, jangan ada takabur-takabur itu. Termasuk di hotel. saya banyak sekali mendengar cerita yang keder itu gara-garanya ini. Kalau kita dengar di radio ini sekian jamaah keder, nggak ketemu tempat pulang. Dalam hati saya itu ah, apa dia memang keder, apa karena kabur di hati. Sebab ada teman kita di sini, seorang insinyur, waktu itu naik haji bersama istrinya. disuruh oleh bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang lain, membimbing ibu-ibu akan melontar jumrah. Pak insinyur, Tolonglah ini ibu-ibu, bapak-bapak tua yang belum melontar jumrah, tolong bapak bimbing melontar ini sore. Kenapa harus saya? Pertama bapak masih muda, masih tenaga masih kuat. Yang kedua, karena bapak sering keluar negeri, ya, ke Amerika segala macam, jadi bapak kan udah biasa di tempat yang baru, nggak akan keder. Lalu Pak Insinyur jawab, iya apanya yang keder kalau sini kan, itu kan tempat tawaf. Ini kan asrama kita. Keluar ke sini beres dah tempat melontar. Dekat banget. Mulai ya. <laughs> Mulai itu. Tidak pakai insya insya Allah tadi. Tidak pakai la haula wa la quwata illa billah. Tidak pakai insya insya Allah ini Pak Insinyur. <laughs> Masih ada orangnya ya. Kalau kalau kita ketemu ya kita akrab sekali. Beliau juga menasihatkan kepada teman-teman yang akan berangkat haji begitu. Tidak pakai insya Allah. Apanya yang kendor kan dekat sini. Keluarlah dari asrama, dari pemondokan di Arafat itu. Di Muaisim itu ya. Mau menuju tempat melontar. Sukses melontar ini. Ibu-ibu yang sudah berumur pun semangat-semangat semua, lancar-lancar semua. Tapi giliran pulang gak ketahuan jalan pulang di mana. Eh, <laughs> kemana nih jalannya? Ini kemana Pak Insinyur? Udahlah ibu-ibu ikut aja. Ternyata bolak-balik, bolak-balik, <laughs> bolak-balik. Udah pada capek gitu ya, mana panas lagi. Udah pada capek. Ada seorang ibu mengatakan, Pak, kayaknya kita ini ada dosa kali Pak. Kok nggak ketemu jalan sih? Ya. akhirnya, iya ya mungkin juga, kata insinyur itu. Akhirnya di trotoar, duduklah bersama-sama. Kata ibu itu, kita istighfar yuk. lah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lama mereka beristighfar sampai mungkin seratus kali gitu ya. Biasanya kalau kena seperti itu, maka dia seperti ngantuk. Sekejap mata. Loh, ini jalan. Memang begitu, semuanya begitu. Pak Insinyur juga begitu. Loh, ini dia nih terowongannya. Ayo kita masuk sini baru ketemu kan. Nah, ini akibat daripada nggak pakai Insya Allah. Itu ada seorang veteran di Jakarta Timur di Masjid Al-Mutakin. Dia itu mantan perwira. Nah haji cerita kepada saya, Ustaz, saya keder Ustaz, sampai ke kampung Melayu. La ilaha illallah. Mekah ada kampung Melayunya. <laughs> Terminal kampung Melayu. <laughs> itu kebetulan orang ya sedaerah dengan saya dari Palembang. Jadi kita cerita polos-polosan aja. Saya bilang, kenapa Pak? Gara-gara begini. Saya kan sakit, agak stroke dikit gitu ya. Jadi jalan agak pengkor-pengkor dikit. Nah, karena kami ini pensiunan tentara, ini kan grupnya tentara. Salah satu jamaah kami itu adalah menggantikan ayahnya dari Surabaya. Ini anak baik sekali sama saya. Saya tuh nggak aja diminumin, disuapin kalau makan. Karena bapaknya meninggal, akhirnya digantikan oleh dia. Nah, saya melihat dia udah capek juga ngurusi saya. Nah, sekali waktu hari Jumat katanya, Pak Ji, ini hari Jumat, nanti Masjid Haram rame. Kita pergi pagian yuk ke sana. Ah duluan aja kamu, kamu udah capek bener ngurusi saya. Sekarang kamu lepas dulu saya, istirahat dulu kamu. Ya, kalau Pak Ji nanti jatuh di jalanan, kata anak Surabaya ini, insya Allah saya kuat. Masih pakai insya Allah ya, la ilaha illallah tadi itu lila, Masih pakai insya Allah insya Allah saya kuat. Kalau Bapak keder, <laughs> kata anak itu ya. Karena dia perlu sekali, perhatikan betul. Kalau Bapak keder, ya enggak lah, katanya enggak keder. Ini kan hotel kita di sini, ini kan jalan ini. Jalan ini kan masih Masjidil Haram. Enggak, enggak keder deh, deket. Tidak lupa insya, insya Allah. Itu masih <laughs> ada orangnya. Jalan ceritanya. Ya sudah kata begitu. Kamu pergilah duluan. Kamu udah capek benar ngurusi saya selama haji ini. Sudah pergi. Jadi bapak ini cerita, saya pun sesudah dia pergi, saya pergi. Berangkatlah. Masuk ke Masjidil Haram. Ternyata lancar sekali sampai sholat, sholat Jumatnya itu ada di dekat fondasi Masjidil Haram itu. Saking depan. <laughs> depan sekali. Giliran bubar Jumat, orang tawaf ya tawaf, orang sa'i ya sa'i. Ini bapak keluyuran di Masjidil Haram nggak ketemu pintu. Nah, <laughs> urusannya nggak ketemu pintu. <laughs> cerita dia. Kadang-kadang nangis dia cerita, kadang-kadang dia ketawa. Putar-putar naik ke lantai atas nggak ada pintunya juga. Pikiran bingung, ada ketakutan dan sebagainya, lemes. Begitu Pak Nabhan kata dia kepada saya. Nah akhirnya ketemulah seorang yang pelangak pelumuk juga kayak dia. Kelihatan tampangnya tampang orang Indonesia gitu ya. Assalamualaikum Pak Ji, Katanya kepada bapak ini. Waalaikumsalam. Bapak orang Indonesia ya? Iya. Dari mana bapak? Dari Jogja. Oh iya saya dari Jakarta, bapak dari Jogja. Kayaknya bapak keder ya? Iya katanya nggak ada pintu. <laughs> Jadi dua ini <laughs> sama-sama nggak dapat pintu. <laughs> Iya kan? Akhirnya gandengan tangan. gandengan tangan jalan masih nggak ketemu pintu. Akhirnya kata Pak Jogja ini, kayaknya kita masih ada wudhu nggak ya tadi ya? Oh masih, kita kan habis sholat Jumat. Belum batal kan wudhu kita. Kalau gitu kita sholat tobat aja yuk. Kali-kali, barangkali kita ini ada dosa kali. Ayo sholatlah berdua. <laughs> Itu kan akrab banget ini berdua sholat tobat. Akhirnya astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Begitu selesai beristighfar banyak Ternyata mereka itu sholat di depan babus salam. Lebar babus salam itu pintunya. Masa nggak kelihatan? ya kan? Lebar. Lah ini pintu. Nah Pak Jogja keluar, Bapak yang dari Jakarta Timur keluar, yang Jogja kembali ke asramanya, Bapak yang cerita Jakarta Timur terus ke arah Pasar Seng itu. Ternyata jalan-jalan ketemu terminal Kampung Melayu. <laughs> Iya. Masya Allah. Jadi apa sebabnya Pak Naban? Saya bilang Bapak sombong sih. Kenapa tidak pakai insya? Insya Allah. Jadi kalau sama teman-teman kan suka ya. Kita masih guyon di situ. Asal nanti jamaah ya di Masjidul Haram ya. Di Haram ya. Ya. Jangan ya ya aja kamu. Ntar kamu gak datang. Nggak, nggak deh. Iya beneran. Mesti pakai insya Allah. Di mana-mana. Itu lanjutan daripada lillahi ta'ala Kemudian lanjutan daripada lillahi ta'ala itu ada apa juga terjadi pada diri kita istighfar. Kesandung kan bisa terkesandung. Astagfirullahaladzim. Oh panas rasanya nggak enak anginnya. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullah. Di situ kita berserah diri total kepada Allah. Maka itu dulu kalau Ibnu Sirin, ulama besar generasi tabi'in itu, dia punya ratib juga. Orangnya suka baca ratib hadat. Ibnu Sirin punya ratib juga waktu mau naik haji itu. Ratibnya berbunyi, Bismillah, Masya Allah, La yasukul khaira illallah, Bismillah, ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله Bismillah, Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Itu ratipannya Ibnu Sirin, ulama besar generasi tabi'in. Beliau ini masih ketemu dengan belasan orang sahabat Nabi. Dia berserah kepada Allah. Bismillah. Masya Allah. Dengan namamu ya Allah. Atas kehendak kudrat dan iradatmu ya Allah. La yasukul khaira illallah. Tidak akan mendatangkan kebaikan kecuali atas kehendakmu. La yasrifu suwa illallah. Tidak akan ada keburukan kecuali atas izinmu. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Jadi itu tauhid. Hilangkan kesombongan dengan insya Allah, dengan bismillah, dengan la haula wa la quwata illa billah. Insya Allah selamat. Insya Allah enggak keder. Saya perhatikan memang itu salah satu faktor kedernya. Ini di sini di Kebayoran Lama sini ada orang Padang. Naik haji tahun kemarin. Pak Naban saya keder. Kenapa? Saya bilang bapak sendiri yang cerita apa asal usulnya coba. Ternyata memang ada itu. Tidak pakai insya Allah. Itu yang pertama. Ya. Tauhid, ikhlas, tawakal, tawadu. Berserah diri. Hidup kata Allah hidup. Pulang. Mati kata Allah di situ. Mati. Begitu ya. Yang kedua, teknis. Selain manasik haji, saya ingin pesan supaya kalau di Arafah nanti misalnya ya wukuf. Di situ mulai tergelincir matahari di masjid Arafat itu ada khutbah wukuf. Kemudian kita masing-masing jamaah ada khutbah wukuf. Kemudian kita sholat zuhur di kemah kita masing-masing. Kalau ada teman yang sakit atau teman yang terganggu tidak sempat berzikir, tidak bisa seperti dia misalnya bengong-bengong dan sebagainya, itu jangan dibiarin. Bantu dia ajak dia beristighfar. Kalau dia merasa kurang enak, ada aja yang bengong begitu di Arafah, tidak berdoa, tidak berzikir dan sebagainya. Itu ingatkan dia. Kalau perlu gandeng tangannya kalau ibu-ibu sama ibu-ibu. Itu harus kita tutupi kelemahan kawan kita itu. Kita duduk bersama. Kita beristighfar. Kita ajak dia berzikir, kita ajak dia berdoa. So kan tidak lama di dalam kemah itu biasanya keliaran ya kemana-mana, kemana-mana begitu. Jadi tolong kawan sesama kawan, ingatkan dia. Kalau dia rada-rada terganggu kesehatannya, ajak dia beristighfar. Karena itu tadi dikatakan ada urut hablum minan nasnya juga ya. Kita harus tolong menolong. Yang ke bekal yang selanjutnya adalah tolong kalau tawaf di Ka'bah jangan ngotot mau cium hajar aswad. Itu bahaya. Saya pernah lihat itu orang Malaysia itu jatuh tersungkur di depan Hajar Aswad itu. Hampir diinjek oleh orang-orang teman-teman kita dari Afrika itu. Saya gini intangan saya. Sabaran ya haji. Sabar Ji. Ini perempuan jatuh. Sabar. Ditepis tangan saya sama <laughs> dia kan. Ditepis. Enggak ada sabar-sabaran katanya. Saya bilang perempuan lagi jatuh ini. Stop, stop, stop. Akhirnya saya gini tangan saya. Kan ke dia itu. Jadi jangan ngotot. Kepengen sekali rasanya mencium hajar aswad itu, mohon kepada Allah. Ini urusan dengan Allah. Nggak usah nyewa-nyewa segala macam itu enggak. Caranya, salat hajat dua rakaat. Masuk Masjidil Haram, salat hajat dua rakaat. Selesai salat berdoa, "Ya Allah, aku tahu mencium hajar aswad itu bukanlah rukun, bukanlah wajib. Tapi demi aku ingin mengikuti Rasulullah, aku ingin ya Allah mencium hajar aswad itu. Ya Allah, beri aku kesempatan, beri aku waktu, beri aku kelapangan dan kekuatan untuk mencium hajar aswad itu." Begitu aja. Ya. Jadi bejubel-bejubel itu nggak usah nggak usah nggak usah bingung melihat bejubel itu. Kita mohon kepada Allah karena ini cerita lillah lillahi taala semua. Minta kepada Allah. Jadi saya bilang itu tip gratis kalau kepengen sekali untuk mencium hajar aswad. Jangan nanti kita ikut-ikutan bejubel-jubel di situ nanti kedempet-dempet di pondasi Ka'bah itu patah betis kita. <laughs> Ya keinjek orang. Bisa-bisa pinggang kita ketekan sikut orang dan sebagainya apalagi ibu-ibu ya. Salat dua rakaat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri total. Ya Allah, saya mohon izin. Saya mohon kesempatan. Bapak-bapak ibu-ibu terutama yang akan berangkat haji, apa yang saya ungkapkan itu adalah di dalam rangka semuanya itu lillahi taala. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah ke situ itu kita mengingat Allah menyempurnakan tauhid kita sesempurna mungkin. Mudah-mudahan nanti di Arafah, di Ka'bah atau di Mina, bapak-bapak, ibu-ibu merasakan kebahagiaan yang tiada tolok bandingnya. Ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan setiap kalimat zikir yang ibu ucapkan akan mendatangkan kebahagiaan yang baru. Dan mudah-mudahan Allah memberikan jawaban dengan caranya sendiri. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu diakui oleh Allah, diterima oleh Allah sebagai hambanya. Saya kira itu adalah puncak kebahagiaan di waktu haji kalau seolah-olah ada Allah menjawab. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku bertuhan kepadamu. Tiada sekutu bagimu. Ya, Aku akui engkau sebagai hambaku. Mudah-mudahan dapat jawaban secara rohani seperti itu. Itulah puncak kebahagiaan dan itulah puncak tauhid kita. Ya Allah, aku rindu kepadamu. Ya, cinta aku rindu kepadamu. Ya Allah, aku ingin berjumpa denganmu. Itu yang puncak kebahagiaan. Insya Allah itu merupakan awal daripada kemabruran. Kemabruran itu dimulai dari iman, dari tauhid kita kepada Allah, dari ketawakalan kita kepada Allah di sana. Insya Allah itu semua dibawa pulang. Kemudian tadi dipesankan oleh Pak Ketua jaga kesehatan. Jamaah kita suka kebanyakan umroh, Pak ya. Saya lihat itu kebanyakan umroh kalau yang lama menunggu pulang itu. Umroh lagi, umroh lagi. Jangan. Atur. Stamina kita atur. Supaya tidak sampai kehabisan tenaga. Banyak teman-teman saya lihat di Masjid Haram. Sudah datang lagi. Dari mana kamu? Umroh lagi dari Tanim. Ntar besok ketemu lagi. Ngapain kamu? Umroh lagi. Wah, itu bisa capek. Kemudian juga ada yang bisa bikin sakit kalau di Ka'bah itu keasikan berzikir di Ka'bah malam hari di lapangan itu di lapangan bawah itu nah biasakan ya janganlah terlalu diporset sekali sampai bermalam-malam so pileknya berat gitu bu ya bisa akan kena pilek berat atur saja secukupnya di dalam jangan sampai begadang tawaf juga begitu ini harus dikendalikan sebab kita terlalu asik di situ kita terlalu gembira di situ, kita terlalu bersemangat di situ. Kadang-kadang kita lupa mengontrol diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan itulah yang akan menjadi bekal baik berdasarkan literatur maupun berdasarkan pengalaman yang ada. Mudah-mudahan itu dapat bapak-bapak dan ibu-ibu terima dan dapat bapak-bapak dan ibu-ibu laksanakan. Mulai dari naik pesawat lah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Serah diri kepada Allah. Jatuh pesawat ini, jatuhlah kalau memang Allah menghendaki begitu. Sampai di Mekah, sampai berserah total kepada Allah. Dan berdoa, Ya Allah, hamba pergi haji ada membawa amal yang baik. Tapi ya Allah, sudah pasti hamba juga ada membawa dosa-dosa. Ya Allah, aku mohon ampun atas dosa-dosa itu. Sekiranya engkau akan menyiksa aku di tanah suci karena dosa-dosaku itu, aku ridho ya Allah. Jangan jangan ngeremat di hati ya. Aku ridho sekiranya engkau akan menyiksa dan mengingatkan aku di tanah suci karena dosa-dosaku, aku ridho tapi sesuai dengan anjuran Rasulullah. Aku mohon kepadamu ya Allah, supaya aku sendiri yang merasakan siksaan itu. Itu yang tadi saya bilang bengong di Arafah, bisa jadi itu satu siksaan. Ada yang sudah tua, kayak anak kecil di Arafah. Ada. Nah, itu berserah diri, ridho, segala ketetapan dan ketentuan Allah, kita ridho. Cuma kalau kita disiksa, mohon aku sendiri ya Allah yang merasakan. Mohon aku sendiri yang mengetahuinya. Jangan orang lain. Itu ya, doakan itu. Insya Allah. Kalau kita sudah, andai kata engkau siksa aku, aku riba ya Allah. Karena engkau Tuhanku. Tidak ada Tuhanku kecuali engkau. Tidak ada tempatku kembali kecuali engkau. Hidup atau mati, engkau adalah Tuhanku. Aku ridha ya Allah insya Allah kita tidak tidak disiksa. Kalau kita sudah nyerah duluan begitu ya, kita tidak disiksa. Bapak ibu-ibu sekalian, barangkali itulah sekedar bekal yang dapat saya sampaikan pada malam ini.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 نعلم أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك يا الله بأننا نعلم أنك أنت الله الرحمن الرحيم نسألك يا الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي وتسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وأن تشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا اللهم اجعلنا حججا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور ربنا تقبل منا دعاءنا يا ربنا يا مولانا إنك سميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين